بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperhatikan agama kita satu-satunya bekal terbaik yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala saat ketika semua sudah tidak lagi bermanfaat maka amal agama kita satu-satunya akan memberikan manfaat saat kita menghadap Allah taala dengan terus kita berusaha untuk menambah sisi ilmu dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Rabbi zidni ilma atau ba'da subuh kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, kemudian amal yang diterima. Ini yang sangat menentukan baik tidaknya kehidupan kita sampai nanti kita menghadap Allah Ta'ala. Terlebih berkaitan dengan ilmu yang bersifat mendasar dalam agama kita. Karena membangun agama sama dengan membangun rumah. Itu mesti mengawali dari perkara dasar perkara yang paling mendasar yaitu akidah dan yang paling pertama dan utama adalah belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga akan muncul rasa pengagungan, rasa harap, rasa cinta dan seterusnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, insyaallah kita masuk pada asma Allah Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Ini zat yang maha berilmu. Dikatakan beliau di sini, وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مئة وخمسين موضعا Nama Allah Al-Alim dalam Al-Quran itu tersebut lebih dari 150 tempat. Yang menunjukkan disebutkan dalam banyak tempat. Seperti diantaranya Yakhluku ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Allah kendaki. Sedangkan Allah Al-Alim Al-Qadir. Ciptaan Allah Allah ciptakan dengan ilmu Allah Ta'ala. Artinya bukan asal-asalan. Semuanya diciptakan Allah dengan ilmu Allah. Dan Allah mampu mewujudkan apapun ciptaan yang Allah kendaki sehingga tidak ada kelemahan untuk mewujudkan apapun yang Allah kendaki dan itu semuanya dengan rancangan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi aliman dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang segala-galanya. Ah, ini semuanya diantaranya contoh dalam Al-Quran. Ini sebuah penyebutan tentang Allah Alim, Allah Al-Alim. Dan sangat banyak, kira-kira 150-an tempat. Eh, maksudnya Allah Al-Alim. Alladhi ahata ilmuhu bidawahiri wal bawatin. والإصرار والإعلان وبالعالم الألوي الألوي وسفلي بالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء في الأش من الأشياء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Maksudnya Allah Al-Alim ini Allah ilmunya meliputi bidawahir wal bawatin. Segala yang zahir dan segala yang batin. Semuanya dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bisanya melihat yang dohir-dohir. Oleh karena itulah kita tidak boleh menilai batinnya orang. Kita hanya diperintahkan untuk menilai dohirnya. Maka ketika <clears throat> Usama bin Said berhadapan dengan seorang kafir, ini dalam peperangan, Gak tahu sudah berapa pedangnya orang kafir itu yang memenggal lehernya kaum mukminin, kaum muslimin. Ini bagian pedangnya Usama tinggal celeng ke leher dia, dia ucapkan la ilaha illallah. Usama nggak peduli. Ini paling hanya ingin berlindung dari pedangku. Celeng. Dilaporkan kepada Nabi. Betapa marahnya Nabi kepada Usama. Ya Usama, apa yang akan kau pertanggungjawabkan dengan ucapan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya pengen berlindung dari pedangku ya Rasulullah. Kata Nabi ya Usama, apa engkau sudah membedah dada dia sehingga engkau tahu bahwa apa yang dilakukan ada semata-mata hanya berlindung dari pedangmu diulang-ulang oleh Nabi sampai Usama berangan-angan seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini. Artinya kita hanya suruh menilai zahirnya. Oleh karena itu sekalian, orang-orang munafik dia dihukumi sebagai muslim walaupun batinnya itu kafir. Karena zahirnya dia menampakkan yakni Islam menapakan sadatain, salat bersama dan bersama para sahabat. Maka kata Umar, setelah wahyu tidak turun, saya menilai kalian hanya melihat doirnya. Kalian perlihatkan baik, saya nilai baik. Sekali perlihatkan jelek, saya nilai jelek. Batanya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bawahir semua yang zahir wal bawatin dan yang batin. Sehingga kita tidak akan bisa menyembunyikan apa yang kita sembunyikan di hadapan manusia, kita nggak bisa menyembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang bertauhid, orang yang mukhlis, yang ikhlas, bahkan lebih makmur batinnya dibandingkan zahirnya. Orang munafik lebih makmur zahirnya dibandingkan dengan batinnya. Kenapa ikhwan kira-kira? Orang munafik lebih makmur zahirnya, artinya penampilan zahir itu adalah pertama dan utama. Adapun batin tidak dia perhatikan. Kenapa kira-kira? Ya karena orang munafik hanya pengen dilihat oleh orang. Dilihat oleh makhluk. Dia asalnya nggak punya iman di dalam hatinya. Sehingga nggak urusan dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting makhluk lihat dia. Yang penting orang lihat dia. Sehingga dia sudah memperlihatkan begini saya. Wal israr wal i'lan. Allah mengetahui yang rahasia maupun yang terang-terangan. Maka seorang mukmin dia akan benar-benar berfikir hari yaumatu belasarair. Allah ingatkan, wahai hamba Allah ingat akan ada hari Allah bongkar semua rahasia-rahasia batin Anda yang Anda sekarang rahasiakan di batin, Anda sembunyikan di batin, oh akan datang hari semua dibongkar oleh Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin benar-benar akan sangat memperhatikan kebaikan batinnya, karena keburukan-keburukan yang dia simpan nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu taala. Maka dia senantiasa perbaiki, dia poles, dia terus AI bangun sebaik-baiknya karena akan datang pula hari Allah akan bongkar segala yang ada di batin. Wabil alamil ulwi wasufli. Di alam atas, di alam bawah, semuanya dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Bil maldi wal hadir wal mustakbal yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, Semuanya dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Bagaimana perkembangan Indonesia tahun 2200 eh, semamanya kalau masih ada. Allah tahu, Allah tahu sehingga syariat Allah Allah sudah rancang sampai bobroknya dunia Allah tahu. Sehingga orang-orang yang mereka mengatakan Syarat Islam hanya layak pada zaman unta, zamannya Rasulullah, zaman Badui, zaman sekarang abad 20, abad 21, abad teknologi, sudah nggak layak lagi. Orang seperti ini betul-betul dia bodoh tentang Allah atau dia memang bodoh tentang dirinya sendiri karena dia tidak memahami Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhfa syai'un minal asya' Tidak ada yang tersembunyi apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang semuanya bagi Allah ngegleh. Ngegleh. Tahu ngegleh enggak? Enggak ada yang tersembunyi apapun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Alima makan Allah tahu apa yang sudah terjadi wama sayakun dan apa yang belum terjadi yang akan terjadi. Wama lam yakun allau kana kaifa yakun yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana Allah tahu. Allah tahu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi bagaimana Allah tahu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala-galanya sehingga semuanya dalam cakupan jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, poin-poin yang berkaitan dengan ilmu Allah ini kita rinci lagi satu bahwa sumulu ilmillahi likulli syai'in fi samawati wa fil ardi. Ilmu Allah itu meliputi semua yang di langit dan yang di bumi. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Alimal ghaibi la yazubu anhu syai'un. Misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang gaib bagi Allah sesuatu pun, baik yang di langit yang di bumi, semuanya dalam cakupan ilmu Allah taala. Baik yang misqala dzarrah Walaupun yang sebesar semut hitam, sebesar butiran debu yang di langit, yang di bumi dalam ilmu Allah, wala asgharu min dalik atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, wala akbaru atau yang lebih besar, semuanya illa fi kitabim mubin, kecuali dalam ilmu Allah dan dalam catatan kitab Allah yang sangat nyata. Adapun ilmu kita ini yang di bumi saja ilmu pertanian butuh sendiri sekolahnya, peternakan butuh sendiri, kehutanan butuh sendiri, ilmu tentang manusia jurusan gigi butuh sendiri. Nanti gigi ada sub-sub-subnya lagi. Ilmu tentang kedokteran umum dari yang umum, spesialis, sub spesialis semakin sempit Sedangkan ilmu Allah yaitu meliputi segala-galanya. Satu. Yang kedua, ilmu syamil likulli ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yansul minas sama wa ma yakhruju fiha. Ilmu Allah meliputi semua yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang masuk ke langit, Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yangilu minas sama' wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi. Yang masuk ke bumi apa contohnya? Yang masuk ke bumi contohnya apa? Ya banyak, <laughs> macam-macam. Mayit yang masuk ke bumi juga. Semua yang dilesep-dilesep ke bumi, masuk-masuk ke bumi, semuanya Allah mengetahui. Yang keluar dari bumi, apa? Ya jatuh tumbuhan, tukul-tukulan yang tukul-tukul dari bumi yang keluar. Ya air yang mancur dari bumi, tumbuhan yang tukul dari bumi. Ontorjo. Ontorjo. <laughs> Wama yang suri minas sama, wama yang rujubiha yang yang turun dari langit, yang masuk ke langit, semuanya Allah tahu. Yang naik ke langit apa diantaranya? Ya semua amal-amal kita yang terangkat ke langit semuanya Allah mengetahui. Sehingga Allah bersama dengan kalian di manapun kalian berada. Yang ketiga, ilmuhu al-muhil waqtisasu bimafatihil ghaib. Ilmu Allah meliputi semua yang berkaitan perkara gaib Maka semua perkara gaib Semuanya dalam pengetahuan Allah SWT Wa indau mafatihul gaibi La ya'lamuha illa huwa Di sisi Allah lah Segala kunci-kunci kegaiban La ya'lamuha illa huwa Tidak ada pengetahuan gaib kecuali Allah SWT Allah SWT Barang siapa yang dia mengeklaim tahu perkara yang gaib, maka dia telah menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kekafiran tukang sihir, para dukun, para ramal sekalian, di antaranya karena dia mengeklaim mengetahui perkara yang gaib. Yang sesungguhnya apa yang dia klaim tahu yang gaib itu adalah berita-berita syaitonia dari syaitan. Di antara juga kekafiran para tukang sihir, para dukun, paranormal. Di antaranya adalah karena dia sudah membuat transaksi dengan syaitan yang maharnya itu rata-rata adalah syirik. Pengabdian kepada syaitan. Sehingga dia telah menjadi budak-budaknya syaitan hamba-hambanya syaitan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Kalau ditanya berapa jumlah ikan di laut, apalagi di laut, di kolam sebelah juga nggak tahu berapa jumlah ikannya. Allah tahu semua yang di bumi, semua yang di laut, semuanya Allah tahu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha dan tidaklah daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun yang jatuh di Jombor ini pagi ini berapa, Pak? Yang gogrok ya kita nggak tahu. Allah di semua daun di dunia berapa jumlah yang gogrok, semuanya Allah mengetahui. Wala habbatin fidlumatil ardi dan tidak ada biji di kegelapan bumi wala rotbin wala ibiabisin yang basah, yang kering, Allah semuanya mengetahuinya. Yang keempat, di antara cakupan ilmu Allah, ilmu ul-muhil bimaknunatil qulub. Allah ma ilmunya meliputi apa yang semua tersembunyi dalam hati manusia. Apa yang, yang disembunyikan manusia di dalam hatinya. Oleh karena itulah seorang mukmin akan benar-benar jangan sampai apa yang dilihat oleh Allah itu jelek. Dan yang dinilai oleh Allah pertama kali adalah hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan tidak melihat itu harta ah, harta-harta kalian artinya rupanya kayak apa, artinya berhartanya berapa, itu tidak menimbulkan atau tidak berkaitan dengan banyak sedikitnya pahala. Kalau rupanya guanteng, palanya banyak. Hartanya banyak, palanya banyak, enggak, enggak ada kaitannya. Tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati mereka dan amal mereka. Kalau hatinya baik, lalu menggerakkan dia beramal baik, itu yang akan kemudian dinilai oleh Allah Ta'ala. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah apa yang Anda sembunyikan dalam hati kalian au tubtuhu atau yang kalian nampakkan ya lamhullah Allah tahu Allah mengetahui oleh karena itu sekali lagi seorang mukmin itu akan lebih banyak memperhatikan ini memoles sebaik-baiknya apa yang ada di dalam hati dia dan amalan hati itu mas kalian jauh lebih banyak dibandingkan amal zahir salat kita secara zahir itu mau dipol-polkan kayak apa, ya dari hanya begitu. Takbir sampai salam mau dilurus lencang-lencangkan kayak apa, ya seperti itu maksimal yang bisa diperbuat. Tapi kalau batin, oh, kayak lautan tidak bertepi. Contoh umpamanya cinta. Cinta ada yang kadarnya sepersen, dua persen, dua puluh, tiga puluh, seratus, terus berkembang sampai nggak terbatas. Cintanya hamba tingkatan hamba dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu amalan batin. Dan amalan zahir kita ini sangat ditentukan dengan kondisi batin kita. Kata Alaihi Wasallam, al-a'malu tatafadul bima tafadhuli ma fil qulub. Amal manusia itu ada nilai tingkatan keutamaannya dan ini ditentukan dengan keutamaan yang ada di dalam hati manusia. Maka beri contoh, beri contoh. Contohnya dua orang yang salat. Selesai salat, boleh jadi dia punya gerakan yang sama di masjid yang sama. Tapi selesai salat, Pahala antara dua orang ini bainal masyrik wal maghrib. Kayak jarak antara timur dan barat. Jauh sekali kacanya. Apa yang menentukan? Mafil kulu Sama-sama anteng delendeng. Oh, tawenang anteng delendeng ke cagak ting. Ternyata yang satu ngelamun, yang satu ngelamun, yang satu khusyuk luar biasa. Beda. Zahirnya sama, tapi batinnya berbeda. Maka itu yang menentukan yaitu kualitas amal seorang adalah berkaitan dengan batinnya. Maka dikatakan bahwa Abu Bakar itu lebih utama dari kalian atau dari yang lainnya bukan karena banyaknya amal zahir tapi karena iman yang menancap di hati Abu Bakar. Yang tidak bisa diungguli oleh orang lain. Khawarij. Sekalian. Kalau melihat amal bahirnya Khawarij itu luar biasa. Sampai Nabi katakan para sahabat itu menganggap gak seberapa tentang sholat dan puasanya. tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim kalian wahai para sahabatku akan menganggap rendah remeh salat kalian dibandingkan salat mereka puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka tapi Nabi katakan khawarij kilabunar anjing-anjingnya neraka kalau saya ketemu mereka akan saya berangus Kakotri Ad, sebagaimana Allah memberangus kaum Ad. Karena ada kerusakan batin yang sangat besar. Sehingga kualitas seorang lebih tentukan dengan ini batinnya seorang. Wali-wali Allah itu tidak punya ciri zahir. Oh, kemana-mana pakai udeng-udeng. Kemana-mana pakai jubah, kemana-mana bawa tasbih sak bluluk-bluluk, kemana-mana, oh pokoknya, oh wali teko. nggak ada ciri walinya, nggak ada. Ciri wali dengan penampilan dahir nggak ada. Bahkan boleh jadi ciri dahirnya wali, tapi dia ahlunar, Dia ahlunar. Ciri zahirnya kayak wali, tapi dia ahlun nar. Wali itu berkaitan dengan batin. Orang yang mereka imannya semakin sempurna dan takwanya semakin tinggi. Siapa itu para wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman dan orang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka nggak bisa, hati-hati loh, Aku wali loh, walat be. Wali ngomong-ngomongkan diri, nggak ada. Apalagi Allah katakan walatu walatuzaku angfusakum. Falatuzaku angfusakum. Kamu jangan mengeklaim baik tentang diri kamu. Allah yang lebih tahu tentang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu persis amalan kita ini diterima Allah atau tidak sehingga kita tidak bisa mengklaim diri kita ini sudah derajatnya wali di sisi Allah Subhanahu taala. Kita hanya bisa menilai zahirnya orang tapi nggak bisa kita menilai batinnya seseorang. Kemudian eh, tadi dari Allah mengetahui apa yang semuanya yang tersembunyi dalam hati. Qul in tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubtu'u Walakat halaknal insan wa ya'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu apa yang menjadi bisikan-bisikan jiwa mereka. Yang kelima, ilmu syamil bimafil arham. Ilmu Allah meliputi semua apa yang ada di dalam rahim manusia. Baik itu yang berkaitan dengan Yeni fisik laki perempuannya, kemudian berapa jumlah yang di dalam rahim, sampai nanti bagaimana nasibnya dia akhir kehidupannya bahagia sengsara umurnya berapa dan seterusnya semua dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala indahu wa indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma arham di sisi Allah ilmu tentang as-sa'ah sehingga tidak ada yang tahu tentang kapan terjadi kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun juga hanya Allah yang mengetahui kadarnya berapa, turun di mana. Wa ya'lamu ma fil arham dan apa yang di dalam rahim hanya Allah yang mengetahui. Sekarang ada USG. Berarti sudah tidak gaib lagi. Bukan sekedar ya ini yang dohirnya di dalam rahim. Itu pun USG karena memang sudah ada barangnya. Waktu masih berbentuk nutfah, cairan yang bertemu laki dan perempuan yang nempel di rahim, apa bisa di USG? Lanang widoke eh, tahu nggak? Ya nggak tahu. Baru tahu ketika sudah yaitu berbentuk janin komplit alat kemaluannya kelihatan baru kemudian terdeteksi oleh USG itu pun kadang salah lanang lanang lanang lanang tang metu wedok sehingga ada juga kesalahannya alat yang dia gunakan yang jelas yang di rahim ini bukan hanya itu aja ya nasibnya kemudian akhir hidupnya bahagia sengsaranya yang keenam yang berkaitan dengan cakupan ilmu Allah ilmu subhanah likulil asya qabla wuku'iha. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya. Allah mengetahui maka dikatakan dalam ayat ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi dan tidak ada pula yang menimpa diri kalian kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab eh, Allah sebelum semuanya itu ada. Sebelum semua ada, maka sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi. Yang ketujuh, ilmu Allah li ahwali ibadih. Allah ilmunya meliputi semua keadaan hamba. Yang takwa Allah tahu, yang fajir Allah tahu, yang berinfak di uh, kegelapan malam, di jam 12 malam, di tengah hutan, Allah tahu. Wahai orang bertakwa jangan khawatir. Amal Anda tidak terdeteksi oleh Allah karena nggak ada wartawan, Gadang ada yang nyuting, gadang muat di koran, gadang meliput di televisi. Jangan khawatir, Allah tahu. Orang yang bertakwa, apapun yang dia perbuat, jangan merasa sia-sia. Allah mengetahui. Allah tahu pula orang yang berbuat jahat, walaupun Anda sembunyi, dimanapun yang paling gelap tidak ada orang, tidak ada ya ini CCTV, Allah tahu persis apa yang Anda lakukan. Yang ke delapan. Ilmu Allah ilmu al muhid ad-daqi. Allah ilmunya mengetahui yang daki, yang mendalam, yang lembut. Semua munajat bisikan manusia Allah tahu. manusia bisik-bisik maka diingatkan oleh diingatkan Allah Subhanahu wa taala qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa ta'staki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum Allah mendengar ucapan seorang wanita yang mendepat engkau ya Rasulullah dan dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mendengar tentang percakapan, percakapan kalian berdua. Kata Aisyah, saya yang ada di sebelah kamar, kamar sebelah itu nggak dengar perkataan wanita tersebut. Masuci Allah yang ada di atas arusnya Allah mendengar bisikan antara laki antara wanita yang mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Allah katakan Alam tara allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma ma yakunu fi min najwa thalathatin illa huwa wa wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala atna min dalik wal akthara illa huwa ma hum aina kanu Apakah Anda tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang di langit semua yang di bumi Tidaklah anda berbisik dua orang, eh, tiga orang berbisik, kecil Allah yang keempatnya. Tidaklah lima orang berbisik, kecil Allah yang keenamnya. Tidaklah lebih dari Rabbi sedikit, lebih banyak, kecil Allah bersama dengan mereka. Kalau orang bisik-bisik, aku kurung ulu. Aku ngerti lo. Orang jadi mesti kemudian rasanya bagaimana? Bisik-bisik itu supaya nggak didengar, dan gak diketahui orang lain. Orang mukmin yakin apapun yang Anda bisikkan oleh orang yang berbisik Allah tahu. Artinya hati-hati dengan bisikan-bisikan Anda, bisikan baik atau bisikan jahat. Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Yang kesembilan, ilmu syamil lima yang silu minasyara'i ala rusulia. Ilmu Allah total meliputi segala apa yang Allah turunkan dalam syariatnya. Sehingga kalau Allah mengatakan sempurna syariat Allah, artinya cocok untuk kapan saja, untuk di mana saja, itu sudah yang terbaik yang Allah akan berikan kepada manusia. Ma fil kitab min syai. Tidak ada yang tertinggal dalam kitab ini sesuatu pun. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, maka Allah sudah uh, kompletkan di dalam Al-Quran ini. Mas kalian, Allah katakan, Fa'in tanazatum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasuli. Apapun yang anda perselisihkan, kembalikan keputusannya kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan sekalian cara tanpa ulama kita seandainya mengembalikan perselisihan manusia kepada Quran dan Sunnah tidak menemukan jawaban, maka tidak ada gunanya Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan perselisihan itu kepada Quran dan Sunnah. Sekali lagi, sekalian, seandainya apa yang diperselisihkan manusia itu tidak dia dapatkan jawabannya ketika kembali pada Quran dan Sunnah, maka tidak ada gunanya Allah perintahkan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Sekalian, maka kita ulang antara orang yang husnudon dengan Allah dan orang yang nampak uh, jeleknya ungkapan-ungkapan mereka. Barang siapa yang ingin mengajak kembali Quran dan Sunnah, pret, katanya. Barang siapa yang mengatakan cukup kita kembali pada Quran, goblok katanya. Oh, masya Allah. Ungkapan ini ungkapan yang menunjukkan dia memang antipati, benci, dan dia seakan-akan Quran tidak mencukupi segala-galanya, atau dia ingin Ah, menunjukkan apa yang dia tunjukkan wallah alam bisawab. Seakan-akan orang yang ingin kembali pada Quran dan mencukupkan dengan Quran, goblok katanya. Oh Masya Allah. Padahal Allah katakan gak ada yang tertinggal dalam kitab Allah ini yang dibutuhkan manusia. Beda dengan ulama yang mereka betul-betul khusnudan dengan Quran. Sampai tanya, Katanya ah, Quran kamu komplit. Ya. Saya mau tanya nih, gimana caranya buat roti? Buat roti. Qurannya ayat piro cara ninggai roti, donat, atau buat apa? Ulama ini panggil koki sini. Ajari dia bagaimana cara buat roti. Loh katanya dalam Quranmu ada. Ada. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya kepada orang yang punya pengetahuan, yang punya ilmu. Ini namanya isyarat. Ada yang nason, ada yang isyaratan. Ada yang nas, ada yang isyarat. Kalau dia bilang, apa Quran ada? Nerangkan Isa berapa rakaat? Sholat berapa rakaat? ngajak kembali pada Quran. Goblok. Oh, Masya Allah. Apa dia nggak tahu Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Allah melaknat orang yang bertato. Allah melaknat orang yang mengikir gigi. Kata wanita, saya sudah buka Quran dari dari awal sampai akhir. Dari cover sampai penutupnya. Udah tak buka, nggak ada. Allah melaknat ya ini orang yang mentato, yang mem yang melakukan tato. Kalau mungkin kalau orang ini goblok orang yang mereka uh, eh, ini bilang Quran ada gitu. Kata Ibnu Naqso ada. Kata dia nggak ada. Ada. Kamu baca nggak ayatnya? Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anu fantahu. Apa yang Nabi kasihkan, ajarkan, ambil. Yang Nabi larang, tinggalkan larangan mentato, larangan mengkir gigi, larangan itu ada di sunnah. Qurannya ada, ada di situ. Kita diperintahkan ikuti Rasul. Dan Rasul yang mengajarkan. Maka ada dalam Quran kata Ibnu Mas'ud. Orang ini mungkin akan bilang, goblok Ibnu Mas'ud. Gitu? Oh, Masya Allah. Ini ketika orang, Masya Allah, ingin menjauhkan manusia dari keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke sepuluh, bahwa ilmu yang diketahui manusia yang sangat mahdud, yang sangat sedikit ini, baik ilmu agama maupun ilmu tentang dunia, itu semuanya adalah sebagian yang diajarkan Allah Ta'ala. Maka betapapun banyaknya ilmu manusia, tidak boleh manusia sombong, itu sedikit. Wa wama wa ma'utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah aku berikan pada kalian dari ilmu kecuali sedikit. Walaupun dia profesor, doktor, apalagi Pak, tambahnya. Mentoknya gelar akademisnya apa? Ilmunya tetap sedikit. Tetap sedikit. Orang kalau spesialisnya itu jantung sub sub sub sub sub spesialis jantung sampai mendualem. Coro buminya sudah mentok ke lapisan ketujuh. Maka dia suruh garap bedah tulang, nggak mau. Dia nggak akan mau. Ilmu saya hanya bagian jantung ini. Gak mau garap bagian tulang. Hadir eh, Musa waktu itu ditanya sama salah seorang, ya Musa, hal hunaka man huwa a'lamu minka. Wahai Musa, ada nggak orang yang lebih alim daripada engkau? Kata Musa nggak ada. Nggak ada. Karena Musa merasa dirinya nabi dan rasul. Gak ada. Allah kasih tahu ya Musa, ada hambaku yang aku ajarkan kepadanya ilmu yang tidak engkau ketahui. Oh, Musa kemudian dia punya tekad walaupun akan aku tempuh berkilo-kilo sampai ibaratnya tahunan perjalanan aku tempuh. Kisah antara Musa dan Khidir sekalian itu pelajaran yang paling berharga sesungguhnya adalah perjalanan menuntut ilmu. Sehingga ilmu itu sangat berharga. Dimanapun dia dengar ilmu dan dia belum dapat, maka kalau bisa dia tempuh untuk mendapatkan ilmu itu. Ada sahabat, hadisnya mungkin sudah dia dengar, tapi sanat Ali, sanat pertama yang mendengar hadis ini si Fulan, itu ada di Syam. Medina Syam atau Medina Syam itu Palestina katakanlah Medina Palestina berapa kilo pak? Hah? Gak pernah ngukur. <laughs> Yang jelas jauh. Medina Syam, Medina Palestina. Itu disiapkan kuda perjalanan sebulan hanya untuk ketemu ibaratnya memastikan setelah ketemu Betul nggak? Kamu dengar dari Nabi gini gini gini gini gini. Bener. Langsung pulang. Oh masya Allah. Itu sebulan di tempo perjalanannya itu. Kita ini masya Allah tinggal kelak klak klik tinggal kemudian sudah video eh, internet butap segala macamnya dimudahkan untuk bantal. Kitabnya ditompo untuk bantal. Malesnya luar biasa untuk mendatangi kini majelis ilmu. Maka kata Khidir, ya Musa, inna maka ilmun lam yu'alla lam yu'allimuni lam Allah. Wahai Musa, kamu punya ilmu yang Allah mengajarkan yang tidak Allah ajarkan kepadaku. Demikian pula wa ma'i ilmun lam Allah. Aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Sehingga bukan seperti yang diambil pelajaran oleh orang bahwa di antara kita ini ada orang yang boleh seperti Khidir yang tidak terikat dengan syariatnya Musa. Ini keliru besar. Akhirnya banyak orang zendek yang digelar wali. Zendek Yendek itu munafik berat, dekat dengan kekafiran, tapi digelari wali. Dianggapnya sudah tidak perlu lagi terikat dengan syariat karena derajatnya makomnya sudah wali. Untuk umat Muhammad tidak ada yang tidak tidak ada tidak ada tidak boleh ada yang tidak terikat dengan syariat Nabi karena syariat ini mengikat siapapun dan dimanapun. Adapun syariat sebelum Nabi itu hanya khusus untuk kaumnya Musa dan Hedir, Hedir ini bukan termasuk kaumnya Musa. Sehingga kalau dia tidak terikat ini memang tidak tercakup kaumnya Musa. Dan Hedir pun kemudian katakan, saya diberikan ilmu oleh Allah yang tidak kamu diajarkan Allah kepadamu. Sekarang orang-orang yang seperti ini bilang, saya mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni. Sehingga nggak perlu ilmu syariat. Ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhbarani qalbi an rabbi, hatiku mengatakan kepadaku yang langsung dapat khabarnya dari Allah taala. Akhirnya syariat disingkirkan cukup mengandalkan apa yang didapatkan dari Allah taala. Kemudian sekalian, ilmu Allah meliputi yang gaib, kemudian ilmu Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, kayak apa Allah tahu, sekarang buahnya. Asar iman kita kepada Allah Al-Alim itu apa? Satu, al-khawf Allah Harus muncul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tahu kita di mana-mana Allah tahu. Kalau dengan pemainnya awas dulu diinteli, inteli, kita terus dulu Kira-kira ada rasa-rasa gimana gitu enggak ngobrol nggak aman, bicara apa-apa nggak aman, kemudian mau berbuat apa nggak aman, ada intalnya loh. Itu artinya itu baru makhluk aja kita teratapan terus, deg-degan terus. Oh cucu intali, anjurnya diawasi orang. Itu ada rasa takut. Bagaimana kalau Allah mengetahui dia ngegleh, tahu persis, mengetahui, mendengar, melihat, sehingga tidak ada yang tersembunyi apapun dari makhluk, maka mesti memunculkan rasa takut. Yang kedua, yakin berkaitan dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-galanya sehingga keyakinan ini membuat hati kita diantaranya tenang tenang ketika kita kena musibah oh Allah sudah tahu akan menimpa untuk saya seperti ini sudah tercatat dalam ilmu Allah dia kembalikan kepada Allah hati tenang hatinya tenang. Atau dia bersama dengan musuh, atau dia sedang menghadapi musuh. Allah tahu tentang bagaimana musuh, bagaimana dia. Yang penting bagaimana dia bersandar kepada Allah. Ketika Musa diperintahkan oleh ya Musa, edhab edhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, berangkat temui Firaun. Tentunya kelasnya Musa dan Harun untuk menemui Musa, untuk menemui Firaun, kira-kira panjenengan diperintah nemoni Obama gitu umpamanya. Yang umpamanya Obama musuh yang dahsyat, ngeri, lengkap segala-galanya, Anda datang sekedar seorang atau dengan badan, tapi memang Allah berikan mujizat. Deg-degan betul. Ya tentu manusiawi biasa takut. Kata Allah, ini asma wa aral. Ya Musa, aku mendengar apapun yang diucapkan kamu dan musuhmu, aku melihat. Kamu dan musuhmu aku melihat. Ini merupakan penguat sehingga dia merasa dibersamai Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa jadi memberikan madarat. Yang, yang berikutnya, ketiga, atas taslim li ahkamillah asyariah. Kalau dia tahu bahwa syariat ini turun dengan ilmu Allah, diturunkan dengan ilmu Allah, bukan dengan kebodohannya. Biasanya kalau kesalahan itu terjadi karena apa? Orang salah terjadi karena apa? Karena bodoh. Garap 10 soal salah kabeh. Ya karena bodoh, nggak tahu ilmunya sehingga salah garap montir mobil, montir montar ini bengkel motor, salah garap karena bodoh. Syariat ini yang menurunkan al-alim. Karena kalau kita tahu syariat ini yang menurunkan Allah al-alim, maka akan menimbulkan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Karena Allah sudah yang tahu persis pasti ini yang terbaik untuk manusia. Yang ngapunten kalau kita masukkan mobil ke bengkel Astra umpamanya yang di sebelah sini udah yakin ini bengkel profesional sudah yang paling ahli berkaitan dengan produk yaitu Daihatsu umpamanya. Kira-kira ketika mobil kita dibongkar-bongkar-bongkar-bongkar itu cerewet nggak dengan monternya itu? Pak, jangan digituin, Pak. Harusnya gini. Oh, gua ini. Kalau sudah nyerahkan ya sudah, tidak percaya bosnya sini itu yang akan garap terbaik. Pokoknya mau tahu duduk manis itu nanti jadi bagus. Syariat ini turunnya dari Allah Al-Alim. Kita tinggal samina wa itu nanti yang terbaik untuk kita wujudkan dan tengah-tengah kehidupan. Terus kalian yang ketiga, yang ke berikutnya, yang keempat harus timbul roja. Karena Allah tahu yang kita amalkan tahu semuanya sehingga kita berharap kepada Allah tentang semua yang telah kita lakukan amalia kita karena tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir hendaknya betul-betul kita semangat berbekal ilmu yang bermanfaat karena Allah Al-Alim Allah mengajarkan ilmu dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berilmu yang para ulama diangkat derajat, diangkat tinggi derajatnya insya Allah, maka hendaknya membuat kita semangat untuk ya ini mencari ilmu dan kemudian yang paling terakhir hendaknya mewariskan murokobah. Betul-betul kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ah, demikian, Bapak sekalian, semoga manfaat sedikit pembicaraan berkaitan dengan Allah Al-Alim sehingga kita mudah-mudahan semakin difahamkan tentang siapa itu Allah, barang siapa yang mengetahui Allah Al-Alim dia akan mengetahui tentang bodohnya dirinya.